Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal khalu qad udza ta'addudi li mufradin fa'lam wa ghairi mufradi. Dan hal terkadang datang dalam keadaan yang berbilang. Ya, jadi bisa jadi dalam sebuah jumlah itu ada lebih dari satu hal li mufradin fa'lam wa ghairi mufradi. Dan hal yang beberapa tersebut, itu bisa jadi untuk sahibul hal yang tunggal. Ya, maka ketahuilah. Dan bisa juga hal yang berbilang tersebut itu untuk beberapa sahibul hal. Ya, wa ghairi mufradi. Artinya yang tidak tunggal. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, Ya juzu ta'at dudul hali. Ya boleh hal itu berbilang, atau datang lebih dari satu dalam sebuah jumlah. Kemudian kita lihat tata, catatan kaki, ya sawaan kanatil halul muta'addidatu min jinsin wahidin. Dan hal yang berbilang tersebut itu sama saja baik hal yang berbilang tersebut itu dari satu jenis. Ya, dari satu jenis. Kal mufrodi. Seperti mufrod. Mufrod di sini maksudnya yang bukan jumlah atau bukan shibahul jumlah. Artinya hal yang berbilang tersebut itu semuanya berupa satu kata misalnya au muftalifatin ya atau bisa juga hal yang berbilang tersebut itu berasal dari jenis yang berbeda. Ya, kalau tadi kan jenis yang sama itu semuanya mufrad. Misalnya ada tiga hal, semuanya itu mufrad. Atau bisa juga berbeda-beda. Ya, misalnya ada tiga hal, itu berbeda-beda. Misalnya bagaimana? Ka nal nalhalu ya ka antakunal halul ula mufradatan ka antakunal halul ula mufradatan ya betul misalnya hal yang pertama itu berupa mufrad Intinya apa? Misalnya di sini berarti ada dua hal. Ya, hal yang pertama itu mufrad, hanya satu kata. Watsaniyatu jumlatan. Kemudian hal yang kedua itu berupa jumlah. Maka ini contoh yang jenisnya berbeda. Jadi bisa sama-sama mufrad, bisa yang satu mufrad, yang satu berupa jumlah. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-142. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Ya wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Ya. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Ya, mereka berdiri dengan malas. Maka apa syahidnya? Fakusala halun mufrodun. Maka kusala itu adalah hal yang mufrod. Karena apa? Eh, hanya terdiri dari satu kata. Kemudian di situ ada yuraunan nasa, ya mereka bermaksud ria. ya, ingin menunjukkan sholat tersebut di hadapan manusia. Ya wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa. Ya, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, yaitu hal yang pertama. Kemudian eh, wa yurauna jumlatun ya sedangkan lafat yurauna di situ ya mereka salat dalam keadaan bermaksud teriak supaya dilihat di hadapan manusia ya dan yurauna itu berupa jumlah Ya, wa yura'una jumlatun. Kemudian beliau melanjutkan wa'lam annal ahsana wal aktsara fi lisanil arabi ya, dan ketahuilah bahwa yang lebih baik dan yang lebih banyak dijumpai di ucapan orang Arab annahu idza jtama'a awsafun muta'addidatun ya bahwa jika terkumpul ya, wasaf atau sifat-sifat yang berbilang, yang lebih dari satu, budi abilismi, yang itu didahului dengan isim. Thumma biljari wal majeruri, ya kemudian dengan jar majerur, ya kemudian thumma bil jumlati. Ya kemudian dengan jumlah. Jadi maksudnya apa? Jika ada banyak wasaf ya banyak wasaf. Misalnya naat ya. Misalnya ada banyak naat yang lebih baik dan lebih banyak ditemui dari orang Arab. Ya, misalnya wasafnya itu berupa atau berasal dari jenis yang berbeda. Ada yang mufrad, ada yang jar majrur, kemudian ada yang berupa jumlah. Maka urutannya itu sebaiknya dimulai dari isim dulu, kemudian dari kemudian berikutnya jar majrur, kemudian berikutnya jumlah. Itu urutan yang paling baik. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah Ya waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Dan telah berkata seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Maka perhatikan, dalam ayat ini itu ada tiga wasaf, ya tiga penyifatan dari rojulun. Yang pertama berupa mufrad, yaitu mukminun. Ya, maka itu didahulukan. Ya, dengan isim, dengan isim yang mufrad. Kemudian setelah itu ada jar majrur yaitu min ali fir'auna. Ya, maka didatangkan kedua. Kemudian penyifatan yang ketiga itu adalah yaktumu imanahu. Ya, yang menyembunyikan imannya itu berupa jumlah. Maka ini sesuai dengan tadi, ada tiga wasaf, yang satu berupa isim, jarma jerur dan berupa jumlah. Nah, urutannya isim dulu, kemudian jarma jerur dulu, kemudian jumlah. Fakadzalikal halu li'annahu wasfun fil ma'na. Maka demikian juga kalau misalnya hal itu ada berbilang. Ada yang berupa mufrad, ada yang berupa syibhul jumlah misalnya, kemudian ada yang berupa jumlah misalnya. Maka yang didahulukan adalah yang mufrad dulu, ya kemudian baru yang jumlah. Mengapa li'annahu wasfun fil makna? Karena hal itu adalah wasf atau sifat secara makna. Raji' kitaba dirasatin li uslubil Qur'anil Karimi. Ya roji' kitaba dirasatin li bil Qur'anil Karimi. Maka silakan rujuk ke kitab dirasatun li bil Qur'anil Karimi. Yang buah karya Asy-Syaikh Udaimah rahimahullahu taala. Ya, kalau di sini istilahnya itu al-qismah tsalitsa, ya bagian yang ketiga, al-juz ats pada juz yang ketiga, Safhata sab'in wa thamanin pada halaman 87. Wama ba'daha dan juga halaman-halaman setelah itu. Kita kembali ke atas. Kemudian wayajuzu ta'atudul hali, ya hal itu boleh berbilang wa sahibuha mufradun au muta'addidun. Dan sahibul halnya itu bisa tunggal, bisa juga berbilang. Ya, jadi hal yang berbilang itu bisa jadi sohibul halnya satu, bisa juga sohibul halnya lebih dari satu. Fal awalu, maka contoh yang pertama, ya contoh yang pertama itu halnya berbilang, tapi sohibul halnya satu. Nah, contohnya, Roja al-jaishu muntasiron ghaniman. Roja al-jaishu muntasiron ghaniman Pasukan atau tentara tersebut telah kembali dalam keadaan menang ya atau menaklukkan musuh dan juga dalam keadaan ya membawa harta rampasan perang. Famuntasiron wa ghaniman halani. Maka lafat muntasiron dan lafat ghaniman itu keduanya adalah hal. Wa sahibul hali mufradun dan sahibul halnya itu hanya satu wa huwal jaisyu yaitu lafat jaish al jaisyu wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-150 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa Ya walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Dan tatkala Musa ya telah kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan juga dalam keadaan yang sedih hatinya. Oh, nanti ini ada asif itu asyadul ghadab ya. Kemarahan yang dahsyat berarti Ya maknanya serupa dalam keadaan marah dan murka. asifan halun thaniyatun, ya maka asifan adalah hal yang kedua. Hal pertamanya yang mana? Yang godbana. Wal asifu asyadul godobi. Dan lafat al-asif adalah ya kemarahan yang dahsyat. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat ke-28 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya kembalilah kepada Robmu dengan hati yang ya puas dan lagi diridoinya yang diridoi Allah maka apa di situ faradiyatan wa mardiyatan halani maka lafat radiyatan dan lafat marudiyatan itu keduanya adalah hal. Li sahibin wahidin. Ya, untuk sahibul hal yang satu, tunggal. Siapa sahibul halnya? Wahuwa domirul mukhotobati fi irji'i. Yaitu domir mukhotobah, ya domir kata ganti orang kedua tunggal untuk mu'annaf. Ya, yaitu irji'i. Ya, karena itu ayatnya kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, an-nafs itu kan muannats. Ya, jadi takdirnya adalah anti. Ya, takdirnya adalah anti. Yaitu eh, kata ganti orang kedua tunggal muannats. Kemudian beliau melanjutkan wa ammatsani adapun contoh yang kedua berarti yang apa yang sahibul halnya itu yang halnya berbilang dan sahibul halnya juga berbilang. Wa huwa ta'addudul hali wa ta'addudu sahibiha. Yaitu yang halnya berbilang dan sahibul halnya juga berbilang fala yakhlu min amroini. Maka untuk yang kedua ini, itu tidak terlepas dari dua keadaan atau dua kemungkinan. Al-awwalu, kemungkinan yang pertama, an yattahida lafdul hali wa ma'nahu. Yaitu antara lafad hal dan makna hal itu sama. Ya, jadi kemungkinan yang pertama, itu antara lafat hal dan makna hal itu sama. Maksudnya apa? Misalnya ada sohibul hal dua, ya ada dua sohibul hal. Maka masing-masing sohibul hal itu tentu saja harus diberi keterangan dengan hal. Tetapi di sini halnya itu lafatnya sama dan maknanya juga sama. Maka apa? Fayuthanna au yujema'u. Maka lafat halnya itu berupa lafat mufrad yang dimusannakan atau dijamakkan. Contohnya apa? Nahwu Araftun nahla wan namla daibaini alal amali. Araftun nahla wan namla daibaini alal amali saya mengetahui bahwa semut ya maaf, nahl. araftu nahla wan namla daibaini alal amali. Saya telah mengetahui bahwa lebah dan semut itu sama-sama tekun dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ya artinya apa? Maksudnya itu adalah an-nahl itu disifati dengan daiban, kemudian an-namla itu juga disifati dengan daiban. Namun karena menyifati dua hal dengan sifat yang sama, ya dengan menjelaskan keadaan e, dua sohibul hal dengan kata yang sama, maka cukup dimusannakan menjadi daibaini. Ya, daibaini. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-33. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wasakhkhara lakum wasakhkhara lakumusy-syamsa wal qamara daibain. Ya wasakhkhara lakumusy-syamsa wal qamara daibain. Dan Ya, dia telah menundukkan bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar. Ya. Maka wal aslu asalnya itu adalah daibatan wa daiban. Dan asalnya itu adalah daibatan dan daiban. Jadi asal dari ayat ini adalah uh, kedua halnya daibatan dan daiban. Karena apa? Hmm. Wasakhkhara lakumus syamsa, ya asyams itu muannats daibatan. Ya, kemudian wal qamara daiban karena al-qamar itu mudzakkar. Maka karena keduanya asyamsa dan al-qamara diberi keterangan dengan hal yang sama, maka di mudzak maaf di musannakan. jadi ya, musannakan menjadi daibaini. Jadi ya, musannakan. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه خفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ya, sesungguhnya Rob kalian Allah ialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Allah yang menutup malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, yang masing-masing itu dalam keadaan tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, ya penciptaan dan pemerintahan, ya, atau mencipta dan memerintah itu hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rob semesta alam. Maka apa syahidnya di sini kita perhatikan fa musakhkharatin ya maka lafat musakhkharatin itu adalah jam'un. Ya lafat yang jamak. Wahia halun min muta'addidin. Ya, dan itu adalah hal dari sahibul hal yang berbilang. Ya, karena di sini ada asyamsa, kemudian ada al-qamara, kemudian an Semua itu diberi hal dengan satu lafat, yaitu musakhkharatin. Ya musakhkharatin adalah lafat yang jamak, ya jamak dengan alif dan tak Kemudian kita lanjutkan. Asani, kemudian kemungkinan yang kedua, ya tadi kan katanya kalau um, hal itu berbilang dan sahibul hal juga berbilang, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tadi, antara lafat dengan makna hal itu sama. Kemudian kalau di sini asani an yaftalifal makna. Ya, maknanya itu berbeda. Maka bagaimana fayajibut tafriqu bi ghairi fin? Maka wajib untuk memisahkan ya lafat-lafat tersebut tanpa huruf atof. Ya. Maka perhatikan di sini ini nanti e, perlu pengamatan yang teliti. Bagaimana cara memisahkan tanpa atof? Caranya adalah wayakunul wayakunu awwalul halaini lisanilismaini. Nah ini caranya. Wayakunu awwalul halaini lisanilismaini. Maka hal yang pertama kan ada dua hal. Ya, hal yang pertama itu untuk isim yang kedua. Ya, jadi hal yang pertama untuk sahibul hal yang kedua. Kemudian thanil halaini li awwali li awwali lismaini. thanil halaini li awwali lismaini. Dan hal yang kedua itu untuk sahibul hal yang pertama. Ya, berarti hal yang pertama untuk sahibul hal yang kedua dan hal yang kedua untuk sahibul hal yang pertama. Apa tujuannya? lihat tasila awalul halaini bisahibihi. Apa tujuannya? Supaya hal yang pertama itu bersambung dengan sahibul halnya. Sahibul halnya apa? Sahibul hal yang kedua. Ya, supaya bersambung. Wala yu'kasu, dan itu tidak dibalik li'alla yalzama fadlu kulli halin an sahibihi ma'a adamil qarinati. Ini apa? Kalau misalnya sahibul hal, hal yang pertama untuk sahibul hal yang pertama, kemudian hal yang kedua untuk sahibul hal yang kedua, itu nanti melazimkan atau konsekuensinya, setiap hal dengan setiap sahibul halnya itu akan terpisah ya ada fasalnya, ada pemisahnya. Ya, kalau misalnya tadi, kalau dibalik misalnya eh, hal yang pertama untuk sohibul hal yang pertama, kemudian hal yang kedua untuk sohibul hal yang kedua, maka konsekuensinya antara hal dengan sohibul halnya itu semua terpisah ya ma'a adamil qarinati padahal tidak ada petunjuk yang menunjukkan hal yang ini milik yang siapa kemudian hal yang kedua itu milik yang siapa ya mungkin lebih mudah dengan contoh takulu engkau katakan laqitu zamili muqbilan minal madrasati zahiban ilal madrasati nah ini contoh yang mudah laqitu zamili muqabilan minal madrasati zahiban ilal madrasati. Kalau diterjemahkan secara sederhana, saya telah bertemu dengan kawan kelasku. Dalam keadaan datang ke sekolah, ya, dan juga dalam keadaan pergi ke sekolah. Berarti ada dua hal di sini. Yang satu datang dari sekolah, ya maaf dari, saya bertemu dengan kawan kelasku dalam keadaan datang dari sekolah, dalam keadaan pergi ke sekolah. Ada dua hal. Ya, yaitu yang satu datang dari sekolah, yang satu pergi ke sekolah. Dan di sini ada dua sohibul hal, yaitu zamili, ya teman kelasku, dan yang satunya lagi laki itu, ya tak yang bermakna anak saya. Ya berarti ada saya dan ada kawan kelas saya. Nah siapa yang datang dari sekolah dan siapa yang pergi ke sekolah? Di sini bisa membingungkan. Maka supaya tidak membingungkan, kita mengikuti kaidah tadi. Kaidahnya apa? Hal yang pertama, yaitu muqabilan itu untuk sahibul hal yang kedua, yaitu zamili. Berarti apa? yang datang dari sekolah itu adalah teman kelas saya. Nah, kemudian yang pergi ke sekolah siapa? Yang zahiban ilal madrasati itu adalah anak. Nah, tujuannya apa tadi? Supaya antara mukabilan dan zamili itu bersambung. Tidak semuanya terpisah. Kalau mukbilan itu jadi hal untuk ana, nah maka antara mukbilan dengan tu itu terpisah. Kemudian antara zahiban dan zamili juga terpisah. Maka apa? Famuqbilan halun min zamili. Maka lafat muqbilan adalah hal untuk lafat zamili. Wa zahiban halun minta ilfa'ili. Dan lafat zahiban adalah hal untuk tak yaitu tu, ya, tu yang ada pada laki tu. Kemudian kita lanjutkan wa di alat tartibi. Namun terkadang hal dan sahibul hal itu juga bisa datang dalam keadaan tertib urut. Maksudnya apa? Al awwalu lil awwali tsani lithani. Ya, artinya hal yang pertama untuk sahibul hal yang pertama dan hal yang kedua untuk sahibul hal yang kedua. Ya, syaratnya apa? Idza aminal labsu. Ya, jika aman dari kerancuan. Ya, jadi selama aman dari kerancuan ya maka urut tidak apa-apa, tertib tidak apa-apa. nah wu contohnya haddatsal muhadiru tullabahu waqifan jalisina. Nah, ini jelas. Haddatsal muhadiru tullabahu waqifan jalisina. Ya, penceramah tersebut telah berceramah ya, atau dosen tersebut telah berbicara kepada para muridnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Nah, perhatikan ada dua hal, ya. Yang satu dalam keadaan berdiri dan yang kedua dalam keadaan duduk. Namun di sini jelas, ya. Di sini jelas. Jelasnya apa? Fawaqifan halun lil awwali. Maka lafat waqifan itu adalah hal untuk sahibul hal yang pertama. Wahuwal muhadiru. Yaitu lafat al-muhadiru. Mengapa bisa ditentukan demikian? Karena ada korinahnya, ada petunjuknya. Petunjuknya apa? Li'annahu mufrodun wal halu mufrodun. Yaitu li'annahu mufrodun wal hala mufradun. Ya, karena lafat al-muhadir itu mufrad dan juga karena hal itu juga mufrad. Jadi ya pasti wakifan untuk al-muhadir sama-sama mufrad. Wajalisina halun lilis mithani. Adapun lafat jalisina itu hal untuk sahibul hal yang kedua. Yaitu apa? Tullabahu. Ya tullabahu. Mengapa li'annahu jam'un wal hala jam'un? Karena lafat jalisina itu, maaf, lafat tullabahu itu jama' ya. Kemudian halnya yaitu eh, jalisina itu juga jama'. Ya tadi li'annahu mufradun wal hala mufradun karena lafat muhadir itu mufrad dan waqifan itu mufrad. Kalau ini li'annahu jam'un wal hala jam'un, karena tullabahu jam'un, jamak, dan halnya yaitu jalisina juga jamak. Maka ini tidak mungkin keliru, karena yang mufrad untuk mufrad, yang jamak untuk jamak. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wal khalu qad yaji'u ta'addudi ila akhirihi Hai maksudnya, innal hala qad yaji'u muta'addidan. Bahwa hal itu terkadang datang dalam keadaan yang berbilang. Wa sahibuhu mufradun, ya dalam keadaan sahibul halnya itu mufrad. Wa qad yaji'u muta'addidan wa sahibuhu muta'addidun. Dan terkadang hal itu juga datang dalam keadaan berbilang, di mana sahibul halnya itu juga berbilang. Fa'lam dzalika maka ketahuilah hal tersebut. Ya, karena kan tadi di syairnya ada fa'lam seperti itu. Ya, kita lihat catatan kaki Idza ta'addadatil halu liwahidin ya jika hal itu berbilang untuk sahibul hal yang tunggal fahiyal halul mutarodifatu. Maka yang seperti itu dinamakan hal yang mutarodif. Ya, dengan kata lain yang berupa sinonim. Atau apa? Ai al-mutawaliyatu. Yaitu hal yang e, mutawaliyah. Yang satu rangkaian. Ya, atau keberlanjutan seperti itu. Wa yajuzu antakunal halus tsaniyatu halan minat dhamiril mustatiri fil ula. Dan boleh juga di i'rab hal yang kedua itu adalah hal bagi domir mustatir yang terkandung pada hal yang pertama. Ya, karena apa? Misalnya tadi eh, atau yang mudah Misalnya jaa Aliyun rokiban dohikan. Ya Ali telah datang dalam keadaan menunggang dan juga tertawa. Ya maka apa? Yang halnya yang pertama adalah rokiban misalnya. Nah, rokiban itu isim fa'il. Isim fa'il itu mengandung domir mustatir. Ya, domir mustatir. Maka yang datang setelah itu, dohikan, itu sahibul halnya bukan aliyun misalnya, tetapi domir mustatir yang ada pada rokiban. Ya, maksudnya seperti itu. Wa inda idin, ya maka ketika itu tusamma thaniyatu al halal mutadakhilata. Ya, maka kalau seperti itu, nanti hal yang kedua itu disebut sebagai hal yang mutadakhilah, yang saling menyambung atau menghubungkan. Nahwu contohnya, nah ini contohnya, Qadima Khalidun rokiban dohikan. Khalid telah datang dalam keadaan berkendara, dalam keadaan tertawa. Ya. Fadohikan halun min Khalidun. Ya, maka kalau ikut i'rab yang biasa, baik rokiban maupun dohikan itu adalah hal bagi lafat Khalidun. Ya, memungkinkan. Au bisa atau bisa juga eh, dohikan adalah hal bagi min domiri rokiban. Ya, atau bisa juga dohikan adalah hal bagi domir mustatir yang ada pada rokiban. Wafil ayatil karimati, dan di dalam ayat yang mulia yang disebutkan tadi, walamma roja'a Musa ila qawmihi ghadbana asifa Ya, dan tatkala Musa ya, telah kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah lagi murka, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 150, fa'asifan halun minal fa'ili. Maka lafat asifan itu bisa jadi hal untuk fa'il dari roja'ah, yaitu lafat Musa. Au minat domiril mustatiri fi ghadbana. Atau bisa juga menjadi hal bagi domir mustatir yang terkandung pada lafat ghadbana. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian masuk pembahasan berikutnya yaitu al-halul muakkidatu, yaitu hal yang um, memberi penekanan, memberikan taukid. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-349 dan bait yang ke-350. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa amilul hali biha qad ukida fi nahwi la ta'fa fil ardi mufsida wa in tuakkad jumlatan famudmaru amiluha wa lafduha yu'akhkharu. Dan amil dari hal itu terkadang ditaukid dengan hal ya ha kembali ke hal. Ya jadi amil dari hal itu terkadang bisa ditaukid dengan lafat hal itu sendiri. Fi nahwi ya pada contoh la ta'tha fil ardi mufsida janganlah ya engkau berbuat kerusakan di bumi ya, dalam keadaan berbuat kerusakan. Ya, maka itu maknanya sama. Kemudian wa in tuakkad jumlat wa in tuakkid jumlatan famudmaru dan jika hal itu mentaukid jumlah. Ya, jadi yang ditaukid oleh hal itu jumlah. Famudmaru ya maka disembunyikan ya dihapus atau ditersembunyi yang disembunyikan apa amiluha amil dari halnya itu menjadi tersembunyi yu akhoru dan lafat halnya itu diakhirkan Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait ini beliau mengatakan taqaddama fi aw fi taqaddama fi awwalil babi Taqaddama fi awwali babil khali annal khala qismani. Telah berlalu pada awal penjelasan bab mengenai hal ini, bahwa hal itu ada dua macam. Al-awwalu, macam yang pertama, itu adalah muassisatun. Hal yang muassisah. Apa itu? Wahiyallati la yustafadu ma'naha bituniha. Maksudnya adalah hal yang tidak dapat dipahami makna hal tersebut ya biduniha jika hal tersebut tidak disebutkan. Artinya apa? Jika halnya tidak disebutkan, ya kita tidak mungkin memahami maknanya. Dengan kata lain, kita hanya dapat memahami maknanya hanya jika hal tersebut disebutkan. Ya, waqad madat dan telah berlalu penjelasannya. Jadi semua yang kita bahas sebelumnya itu adalah hal yang muassisah. asani macam yang kedua adalah muakkidatun. Ya, hal yang muakkidah, memberikan taukid. Wahiyallati la tufidu ma'nan jadidan siwat taukidi. Maksud dari hal yang muakidah adalah yang dia itu tidak memberikan makna baru kecuali taukid Atau mudahnya dia hanya memberi makna tambahan berupa taukid saja. Yaitu yang jadi pembahasan di sini. Kemudian beliau melanjutkan salah satu anwa'in. Dan hal yang muakkidah itu ada tiga macam. Al-alifu yang A yang pertama muakkidatun li'amiliha yaitu hal yang memberikan penekanan kepada amilnya. Jadi yang ditekankan itu adalah amilnya. Wahia kullu wasfin dalla ala makna amilihi. Hal yang muakkidah untuk amilnya itu adalah setiap wasf atau setiap lafat wasaf yang menunjukkan kepada makna amilnya. Artinya ketika wasaf tersebut menjadi hal, ya dia itu menunjukkan makna amilnya. Wa kholafahu lafdhon. Dan wasaf tersebut berbeda dengan amil secara lafatnya. Maknanya sama, tapi lafatnya berbeda. Wa huwal aktsaru. Dan yang seperti ini yang banyak ditemui di ucapan orang Arab. Au wafaqahu lafdhon atau bisa juga wasaf tersebut itu maknanya sama dengan amil dan lafadznya itu juga sama dengan amil. Ya maknanya sama, lafadznya sama. Wa huwa dunal awwali fil kathrati. Yang seperti ini ya muakidah untuk amilnya namun lafadznya dan maknanya sama, itu dunal awwali fil kathroti, artinya ya kebalikannya yang pertama, dari sisi e, banyak ditemuinya, kuantitasnya. Artinya ini lebih sedikit ditemui di ucapan orang Arab. Yang banyak ya maknanya sama, namun lafadznya berbeda. Famithalu ma wafaqat amilaha, ya maka contoh dari hal yang maknanya sama dan lafadznya juga sama. Itu maaf, ini maknan ya. Famithalu ma wafaqat amilaha maknan. maka contoh dari hal yang dia itu sama dengan amilnya hanya dari sisi makna saja. Ya, berarti apa? Maknanya sama, tetapi lafadznya berbeda. Berarti itu yang pertama. Yaitu apa? La tadzlimin nasa baghian. Ya, la tadzlimin nasa baghian. Janganlah engkau menindas manusia dalam keadaan ya menindas. fa baghian halun minal fa'ili. Maka baghian itu adalah hal dari fa'il. Ya fa'il yang ada pada la tadzlim Ya domir mustatir yang e, maknanya adalah atau kembalinya kepada anta. Domir mukhatab. Wahia mu'akidatun lil'amili tadlim. Dan bagian itu menjadi mu'akidah, menjadi pentaukid bagi amilnya, yaitu fi'il tadlim. Wadzulmu huwal bagyu. Dan azulm ya, itu sama dengan al-bagyu, ya kezoliman, aniaya, dan lain sebagainya. Walau khudifat lafuhima fuhima ma'naha mimma baqiya minal jumlati. Ya, kalaulah lafat bagian tersebut dihapus, itu makna maknanya tetap dapat dipahami dari apa yang tersisa dari jumlah. Misalnya bagian dihapus menjadi la tadzlimin nasa Ya sudah dipahami bahwa janganlah engkau berbuat zolim kepada manusia. Sudah cukup. Tapi dengan ditambah bagian, yang menjadi pentaukit, menjadi semakin menekankan. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-25. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Thumma wallaitum mudabirin. Ya, thumma wallaitum mudabirin. Kemudian kalian lari ke belakang ya dalam keadaan tercerai-berai. Ya, maka ya maksudnya ya lari ke belakang kemudian sifat seperti itu sama yaitu tercerai-berai. Maksudnya sama. Kemudian wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat uh, Al-Baqarah ayat ke-60 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta'thau fil ardi mufsidin ya wala ta'thau fil ardi mufsidin dan janganlah ya kalian berbuat aniaya di bumi dengan ya berbuat kerusakan. Maka ini sama dengan contoh yang tadi ya karena eh, atau ini mirip dengan contoh yang diberikan dalam, eh, syair Ibnu Malik. Karena contohnya tadi adalah, eh, "La ta'fa fil fil mufsida", ya janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi ya dalam keadaan ya berbuat kerusakan. Maka di sini walaupun mufsidina itu dihapus tetap dipahami maknanya. Kemudian waqauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat ke-19. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabassama dhahikan min qawliha." Maka dia tersenyum ya, dengan tertawa karena mendengar perkataan semut tersebut. Ya. Maka di sini ya Misalnya dohikan tidak disebutkan, tetap dipahami. Ya, karena tapas sama itu menunjukkan senyum, yang menunjukkan ya hati yang gembira. Kemudian kita lanjutkan. Wa mithalu ma amilaha lafzan wa ma'nan. Nah, ini yang lebih sedikit tadi. Dan contoh dari hal yang sama dengan amilnya dari sisi lafad dan juga dari sisi makna itu apa? Asri musrian liman yansahuka. Ya, asri musrian liman yansahuka. Dengarkanlah ya dalam keadaan mendengar kepada orang yang menasehatimu. Ya asri musrian liman yansahuka. Dengarkanlah dalam keadaan mendengar orang yang sedang menasehatimu. Maka di sini Ya, maka di sini lafadznya sama. Kenapa? Karena e, musghian itu isim fa'il dari asro yusghi. Ya, isim fa'il dari asro yusghi. Dan fa'il amrnya adalah asri. Maka ini semua sama. Wa minhu qawluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-79 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa arsalnaka kalin nasi rasula dan kami mengutus engkau kepada manusia yang menjadi seorang utusan, seorang rasul. Ya. Farasulan halun minal kafi. Maka lafat rasulan adalah hal dari domif, domir kaf yang ada pada arsalnaka. Wahia mu'akidatun li arsalnaka. Dan rasulan itu menjadi pentaukit penekan bagi fi'il arsalnaka. Ya, itu tadi macam yang pertama, yang memberikan atau mentaukit amilnya. Kemudian alba'u yang B, yang kedua, itu adalah mu'akidatun li sahibiha. Yang memberikan penekanan kepada sahibul hal walam yadhkurha habnu malikin. Dan yang seperti ini itu tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau. Wahiyallati yustafadu ma'naha min sarihi lafzi sahibiha. Dan hal yang seperti ini ya dan hal yang seperti ini yang memberikan penekanan kepada sahibul hal itu dapat dipahami maknanya dari ya makna jelas yang terkandung dari sahibul halnya. Nahwu contohnya marartu ala ma fil maktabati jami'an. Marartu ala ma fil maktabati jami'an. Saya telah melewati apa-apa yang ada di perpustakaan semuanya. Ya, saya telah melewati apa yang ada di perpustakaan semuanya. Maka jami'an di sini itu memberikan penekanan kepada sahibul halnya, yaitu ma. Ya, ma fil maktabati. Apa yang ada di perpustakaan, misalnya buku. Ya, torak buku. Pokoknya, semua yang ada sudah saya lewati. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwaladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah, ya dialah zat yang, Allah zat yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian. Ya. Jadi segala sesuatu, semuanya, jami'an Fa jami'an halun muakkidatun. Maka jami'an di ayat ini adalah hal yang muakkidah. Mengapa? Li'anna lafzata ma fil ardi amun. Ya, karena lafat ma fil ardi, ya ma di situ adalah mausulah. Berarti kalau isim mausul itu maknanya umum, ya am. Wa ma'na jami'an al-umumu. Ya, dan makna dari jami'an adalah al-umum, ya, menunjukkan keseluruhan. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat." Dalam surat Yunus ayat ke-15 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan apabila dibacakan ya kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata Ya, fa bayyinatin halun muakkidatun maka lafat bayyinatin adalah hal yang menekankan. Mengapa li anna ayatahu ta'ala la takunu illa bihadal wasfi daiman. Ya. Karena semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah turun melainkan dengan sifat ini selamanya. Atau dengan kata lain, semua ayat Allah Subhanahu wa taala ya, semua ayat Al-Qur'an ya, yang semua firman Allah Subhanahu wa taala itu hanya datang dalam keadaan bayinat. Ya, semuanya itu hanya datang dalam keadaan yang nyata, ya, yang jelas. Ya, maka itu adalah hal yang muakkidah, yang um, memberikan penekanan kepada sahibul halnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah aljimu ya, yang C atau yang ketiga. Muakkidatun limadmunil jumlati. Ya, hal yang ketiga adalah hal muakkidah yang ketiga adalah yang memberikan penekanan kepada kandungan jumlahnya. Wa yushtaratu fil jumlati antakuna ismiyatan, antakuna smiyatan. Wa yushtaratu fil jumlati antakuna smiyatan. Dan disyaratkan untuk yang muakibdah untuk kandungan jumlah, itu jumlahnya itu harus berupa jumlah ismiyah. Wa torofaha ma'rifatani jamidani. Dan kedua unsurnya yang ada pada jumlah ismiyah, berarti mubtada dan khobar, itu harus sama-sama ma'rifat dan harus dua-duanya berupa isim jamid. Nahwu contohnya Muhammadun abuka atufan. Muhammadun abuka atufan. Muhammad ya ayahmu itu dalam keadaan penuh kasih sayang. Ya, maka lafaz Muhammadun itu isim alam, ya, berarti alam berarti isim zat, berarti isim jamid. Walaupun seolah-olah itu merupakan isim maf'ul dari hammada yuhammidu, tetapi Muhammadun itu adalah alam, ya isim zat. Berarti ini adalah isim jamid. Kemudian Abu ka, ya abu itu juga isim jamid. Kemudian ma'rifah karena diidofahkan kepada kaf. Ya, maka ini memenuhi syarat tadi. Fa'atufan halun min abu. Maka atufan adalah hal dari lafat abu. Kita lihat catatan kaki. Wayasihu antakuna halan minat domiril mahdhufi ma'al amili. Tetapi atufan boleh juga di Arab sebagai hal dari domir yang dihapus bersama amilnya. Kama saya fi takdiri amiliha. Ya, sebagaimana akan datang penjelasannya pada takdir amilnya. Kita kembali ke atas. Nah, mengapa atufan itu menjadi hal yang muakkidah? Ya, mengapa padahal tidak kemudian nampak zohir. Ya. Wa makna hadhil hali wa huwal Ya, dan makna dari hal ini Ya atufan itu apa? Artinya al-atfu, kasih sayang. Yuwafiqu ma'nal lati qablaha. Ya al-atfu itu sesuai dengan makna makna dari jumlah sebelumnya. Apa itu wahia Muhammadun abuka? Yaitu lafat Muhammadun abuka. Kenapa Muhammadun abuka itu sesuai dengan atufan? li'anna hadihil ubuwata la tatajarradu minal atfil ladhi huwa ma'nal hali. Karena hubungan ayah dan anak yang seperti ini itu pasti tidak lepas dari kasih sayang. Ya, karena hukum asalnya yang namanya ayah itu pasti menyayangi anaknya. Ya, asalnya itu yang namanya ayah itu pasti menyayangi anaknya, tidak terlepas dari kasih sayang alladhi huwa ma'nal khali yang itu merupakan makna dari hal. Wa minhu qawluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-126. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadha siratu rabbika mustaqima." Dan inilah jalan Robmu yang lurus. Yang dalam keadaan lurus. Famustaqiman halun muakkidatun. Maka lafat mustaqiman adalah hal yang muakkidah. Limadmunil jumlatil lati qoblaha, yang menekankan kandungan jumlah yang datang sebelumnya. Wa innama kanat muakkidatan lianna siratallahi la takunu illa mustaqiman. Dan Mengapa mustaqiman ini di i'rab sebagai hal muakkidah ya? Dia hanya di i'rab sebagai muakkidah itu hanya karena yang namanya jalan Allah itu tidak mungkin eh, datang ya tidak mungkin dalam keadaan selain mustaqiman ya selain selain lurus. Atau dengan kata lain kalau pakai uslub hasr jalannya Allah itu pasti dalam keadaan lurus. Ya, semua jalan Allah itu adalah jalan yang lurus. Wa hadhil halu yata'allaqu biha hukmani dan hal muakkidah ini itu berkaitan dengan dua hukum. Al-awwalu hukum yang pertama annaha wajibatut ta'khiri bahwa hal muakkidah itu wajib diakhirkan fala yajuzu taqdimuha 'alal jumlati wala tawassutuha bainal mubtada'i wal khobari. maka hal muakkidah itu tidak boleh didahulukan ya dari jumlah dan juga tidak boleh diletakkan di tengah di antara mubtada' dan khobar. Athani, hukum kedua yang berkaitan dengan hal yang mu'akidah adalah anna amilaha mahdufun wujuban bahwa amil dari hal tersebut itu wajib dihapus. Takdiruhu, ya maka takdir dari amil yang dihapus adalah uhikuhu. Ya, saya memastikan au arifuhu atau saya mengetahuinya. Au a'lamuhu. Ya, atau saya yang memahaminya, mengetahuinya. Au nahwu atau yang memiliki makna seperti itu. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa amilul hali biha qada ukkida ila akhirih. Ai maksudnya, al-amilu fil hali qad yu'akkadu bil hali nafsiha. Ya, al-amilu fil hali qada yu'akkadu bil hali nafsiha. Al-amilu fil khali qad yu'akkadu bil khali nafsiha. Amil padahal itu terkadang ditaukid dengan halnya itu sendiri. Nahwu contohnya la ta'atha fil ardi mufsida. Ya, janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi dalam keadaan berbuat kerusakan. Fa mufsidan halun muakkidatun li Maka lafat mufsidan adalah hal muakkidah bagi amilnya. Mengapa li annal asya huwal ifsadu? Ya karena berbuat aniaya itu ya sama dengan berbuat kerusakan. Thumma dzakara annal hala akidu jumlatan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa hal itu jika memberikan penekanan kepada jumlah fa innal amila mudmaru. Ya maka amilnya itu dihapus ay mahdhufun maksudnya. Maksudnya dihapus. Walafdul hali yu'akhkharu wujuban anil jumlati. Dan lafat hal itu wajib diakhirkan dari jumlah. Wa an amiliha al mahdhufi Dan juga wajib diakhirkan dari amilnya yang dihapus. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.